Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masuki pembahasan masalah mauquf. Sudah kita lewati sebelumnya marfu'. Marfu' itu ma udhifa ila sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn na'am barakallahu fikum aw sifatin khuluqiyah aw khalqiyah. apa itu ya? Nah, sesuatu yang standarkan kepada Rasulullah berupa ucapan, perbuatan atau penetapan Rasulullah atau berupa sifat, sifat yang berkaitan dengan akhlak beliau atau postur tubuh beliau. Apa maksudnya ya? Nah, sekarang mauquf. Qala al-muallif rahimahullah, perhatikan mauquf ini ya. Wal mauqufu dan mauquf itu adalah ma'udhifa ila sahabi. Sebuah hadis atau kabar yang disandarkan kepada sahabat itu namanya mauquf. Namanya apa? Mauquf. Walam yasbut lahu hukm rafa', tapi tidak ada penetapan padanya hukum rafa'. Karena kalau memiliki hukum rafa' berarti marfu' nanti. apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi Nah, kalau ada hadis sampai kepada sahabat itu namanya mauquf. Nah, mauquf sahabat itu hujjah atau tidak? Dilihat lagi. Mokofnya sahabi itu kalau tidak berseberangan dengan dalil maka hujah, Paham? Tapi kalau berseberangan dengan dalil hujah, atau bukan? Bukan. Paham Allah. Nah. Misal contohnya, contohnya adalah Qaulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu perhatikan, Amirul Minin Abi Hafsin Yahdimul Islam Zalatul alim wajdal munafik bil kitab wa hukmul aimatul mudillin. Yang menghancur yang menghancurkan agama Islam ada ketergelinciran orang alim dan juga perdebat perdebatan eh, nah perdebatan orang munafik dengan apa? Dengan Alkitab yaitu Kitabullah Jalla wa Ala dan apa? Hukumnya para a'immatul mudillin. Hukumnya ketetapannya fatwanya orang-orang apa? Para imam yang menyesatkan. Itu termasuk hancurnya agama Islam karena itu. Amnya. Karena kalau seorang alim atau seorang a'immatul mudillin dari kalangan a'immatul mudillin itu biasanya orang-orang yang bodoh. Amnya. Akhirnya menyesatkan umat. Dan itu termasuk apa? Termasuk yang Rasulullah sabdakan adalah hadis yang sahih riwayat Muslimun dengan semakna dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tanzi'uhu minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Paham ya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabutan. Perhatikan baik-baik. Akan tapi Allah taala apa? Mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan apa? Dengan cara diwafatkannya para ulama. Paham belum ini? Kemudian apa? Hatta idza lam yubqi fil ardi aliman hingga ketika Allah taala tidak menyisakan lagi di muka bumi seorang alim ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya manusia-manusia mengambil apa? Menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa Akhirnya pemimpin-pemimpin yang bodoh tadi ditanya dan akhirnya pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa Jadi perlu diperhatikan baik-baik bahwasannya apa? Bahwasannya nan hilangnya ilmu itu terkadang dengan diwafatkannya para ulama. Paham ya? Diwafatkan para ulama, ilmu otomatis hilang karena para ulama itulah yang membawa ilmu. Nah, bisa dikatakan pewaris para nabi. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Naam disebutkan situ wal maqtu mauquf sudah, sekarang maqtu Nah, maqtu itu bagaimana maqtu itu? Ma udhifa ila tabi'i faman ba'dah. Ingat-ingat mauquf hadis yang disandarkan kepada siapa ya San? Sahabat. Tapi kalau maqtu itu hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang setelahnya. Atba'ut tabi'in masuk juga. Maqtu. Ya kan? Wa ma udhifa lin marfu'u wa ma tabi'in huwal maqtu'u. Jadi disandarkan kepada nabi namanya marfu' Kalau disandarkan kepada tabi'in namanya apa? Maktu. Namanya maktu. Nah, barakallahu fikum kita lihat. Misaluhu contohnya qaulu Ibnu Sirin Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah di dalam muqaddimah Sahih Muslim beliau mengatakan inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum ini dihafal Eh, karena sering muncul ini ucapan ini, ucapan Al-Imam Muhammad bin Sirin di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kalian mengambil agama dari tukang sihir, ya enggak jauh beda dengan apa? Tukang sihir nanti. Paham ya? Kalau kalian mengambil agama dari tukang apa? Tukang parkir. Paham ya? Enggak jauh beda juga nanti yang dihasilkan. Paham ya? Tapi ambillah agama dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu di dalam ungkapan yang lain Ibnu Sirin mengatakan fayungdar ila ahlus sunnah fayukhad hadithuhum wa yungdar ila ahlil bidah fala yukhad hadithuhum. Paham belum teman-teman? Eh, paham enggak? Ayo eh, na'am. Dilihatlah dari ahlus sunnah diambil hadisnya, diambil ilmunya. Dilihat lagi ternyata dari ahlul bidah tidak diambil ilmu atau hadisnya. Apa maksudnya itu ya? Oleh karena itu kalau ngambil ilmu walaupun ilmu alat, ingat Walaupun ilmu alat, ilmu bahasa Arab atau nahwu Arab, jangan mengambil dari ahli bidah. Jangan mengambil hizmin. Anak enggak mengambil anu Ustaz, anak ngambil cuman nahwu saja kok, sharaf saja, cuman darba yadribu darban ada yang anak ambil katanya. Adapun akidah manhaj anak ngambil dari al sunnah. Benar enggak ini? Enggak benar. Semuanya manhaj akidah, paham ya? Usul, mustalah, hatta masalah lugah nahwu bahasa Arab ambil dari al sunnah. Karena al-barakatu ma'as sunnah. Barakah itu bersama apa? Bersama as-sunnah. Itu perlu diperhatikan karena banyak orang-orang yang mungkin masih mereka masih agak santai gitu enggak mendalami ilmu agama separuh-separuh. Jadi pengennya itu kalau bahasa Arab dia mau sama orang-orang yang eh, yang apa yang hizbiyun, kalau masalah manhaj ikut harus sunnah enggak bisa. Amnya semuanya. Nah, barakallahu fiim kalau sudah memasuki yang namanya Al-Qur'an sunnah itu enggak boleh separuh-separuh. Bismillah sudah. Nah, seperti itu. Wa qalu Malikun, siapa Malik ini? Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Naam. Utsrub min a'malis sir ma la yuhsin bika an ta'malahu fil alaniyah. An ta'malahu fil alaniyah. Artinya tinggalkanlah perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama tidak bisa membuat kamu itu indah di dalam beramal ketika terang-terangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi perkara-perkara yang di atau amalan-amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, enggak eh, terang-terangan, kok ternyata tidak membuat seseorang itu nam indah ketika beramal secara terang-terangan itu masih tinggalkan saja. Paham ya? Karena yang dinilai itu kan orang biasanya amalan apa? Amalan yang nampak gitu ya. Cuman amalan sir ini menunjukkan maksudnya niat. Paham ya? Nah, kalau niatnya tidak bagus enggak usah kamu tampakkan itu loh dengan amalan perbuatan. Antum sedekah satu miliar pun kalau niatnya enggak bagus, diterima enggak? Tidak diterima. Paham ya? Oleh karena itu bagus sekali Utsruk tinggalkanlah min a'mali sir. Tinggalkanlah amalan-amalan yang bisa dikatakan rahasia atau tersembunyi, ma la yaitu selama amalan tersebut tidak bisa membuat kamu itu bagus antak malahu fil alaniyah untuk untuk mengerjakannya ketika terang-terangan apa maksudnya ya amalan sir tak pasti niat jadi kalau niat kamu sudah nggak bagus itu tinggalkan saja Nah, karena apa? Karena nanti kalau antum amalkan setelah terang-terangan pun dia diterima juga. Maafkan saya ya. Nah, barakallahu fiik. <coughs> nah, berikutnya. As-sahabi, definisi sahabat. Perhatikan baik-baik, jangan enggak usah bingung, biar nanti enggak bingung. Sahabat itu siapa sih? Sahabat itu si fulan, enggak paham dia. Sahabat itu si fulan di mana? Sahabat itu kalau disebutkan dalam ilmu Al-Qur'an was sunnah itu bukan si fulan wala alam. Tapi siapa sahabat itu kita lihat Ta'rifus sahabi wa halus sahabah akhiruhum mautan wa fa'ilatu ma'rifatihi al-muqsiruna min min at-tahdits. Masyaallah. Pembahasan ini nanti yang kita bahas adalah definisi sahabat, keadaan sahabat, sahabat yang paling terakhir meninggal dan faedah mengetahui na barakallahu fikum. dan faedah mengetahui apa? Mengetahui siapa sahabat yang paling terakhir meninggal dan orang-orang yang apa? yang paling banyak periwayatan hadisnya. Nah, itu semuanya nanti akan kita bahas. Karena tujuannya penting. Nah, tujuannya penting barakallahu fikum. Nah, kita ambil satu dulu, as-sahabi, definisi sahabat barakallahu fikum. Man istama'a bin Nabi sallallahu alaihi mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Ini penting nih. Definisi sahabat perhatian baik-baik. Man istama'a bin Nabi sallallahu alaihi Mukminan bihi wa mata 'ala Orang yang berkumpul dengan Rasulullah atau melihat Rasulullah dalam keadaan dia beriman dengannya wa mata 'ala dan meninggal atas keimanan. Am ya? Nah, tapi untuk masalah melihat ini otomatis kan bertemu gitu loh. Am ya? Nah, kalau sekarang misalkan nah barakallahu fikum melihat orang yang semisal Rasulullah misalkan melihat tak itu. Belum termasuk juga. Atau hidup di zaman Rasulullah tapi belum pernah melihat, bukan sahabat juga. Syaratnya apa? man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang apa? Berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan mati dari iman. Orang itu kalau namanya berjumpa itu pasti melihat atau tidak? Eh? Enggak harus melihat kan? Cuman hukum globalnya biasanya kalau yang berjumpa itu melihat kecuali kalau buta tuhan maksudnya kan? Kecuali kalau buta, tetap dia dikatakan sahabat juga. Intinya laki, luki, luki itu bertemu, jumpa. Sama maksudnya itu ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Fayadkhulu fihi maka masuk di sini juga man irtadda tsumma raja'a ila Islam. Orang yang murtad kemudian apa? Kembali masuk Islam. Oleh karena itu, definisi yang lain yang sering mungkin atau pernah dengarnya disebutkan para ulama wa in takhallalatir riddah. Wa in takhallalatir riddah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata an dzalik wa in takhalalat ar-riddah. Artinya apa? Barang siapa yang jumpa Rasulullah beriman dengan Rasulullah dan mati di atas keimanan walaupun sempat apa? terjadi kemurtadan kemudian masuk Islam lagi. Apa belum maksudnya ini? Jadi ketika Rasulullah meninggal, dia murtad dia. Setelah murtad masuk Islam lagi. Tetap sahabat enggak? Sahabat. Tapi kalau murtad, sana meninggal tetap murtad bukan sahabat. Apa maksudnya itu? Syaratnya tadi ingat-ingat, wa mata alal iman. Mafhum? Meninggal di atas keimanan. Paham soalnya ya? Nah, tapi kalau cuma sezaman beriman juga, tapi belum pernah bertemu Rasulullah SAW apa namanya? Mukhadram akan kita lewati pembahasan masalah mukhadram. Na'am barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir atau berikutnya nanti ya kita lihat dulu kal Ash'af bin Qais seperti Ash'af bin Qais fa innahu kana mimman irtadda ba'da wafatin Nabi sallallahu bahwasanya Ash'af bin Qais ini termasuk salah satu orang yang murtad setelah Rasulullah meninggal dunia <coughs> fadhi <coughs> abihi asiran ila Abi Bakrin kemudian didatangkan apa dalam keadaan ditawan Ash'af bin Qais ini ditawan didatangkan oleh Abu Bakar fataba kemudian tobat wa qabila minhu wa qabila minhu Abu Bakrin radhiyallahu anhu akhirnya Abu Bakar pun menerima tobatnya Nah, yang seperti ini keadaannya dia tetap sahabat karena tobat, kembali sana lagi. Tapi kalau dia dalam keadaan murtad kemudian sampai akhir hayatnya murtad bukan sahabat. Maaf insyaallah, ya, Umar, ayo enam. Wa yakhruju dan keluar dari pembahasan tersebut atau dari definisi tersebut. Man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa lam bihi. Orang yang beriman dengan Rasulullah SAW di masa hidupnya tapi tidak tapi tidak berkumpul atau tidak bertemu dengannya kan Najasyi seperti raja Najasyi siapa namanya antum Ashama. raja Najasyi namanya Ashama. Ashama, paham ya Ashama. pakai ha paham ya itu raja Najasyi ada pun Najasyi itu sekedar nama gelar untuk penguasa Habasyah Najasyi namanya siapa tadi Ashama. ingat-ingat ya insyaallah ya Naam. Wa man irtadda wa mata 'ala riddatih dan seperti orang yang murtad tapi mati di atas kemurtadannya. Ka Abdullah bin Ibnu Khattal. Naam kutila yaumul fathi. Seperti Abdullah bin Khattal. Naam barakallahu fikum dibunuh ketika Fatu Mekah. Naam dia sembunyi di sekitar Ka'bah awal, awal mulanya. Akhirnya diperintahkan untuk mengejar dan dibunuh. Naam Abdullah bin Khattal ini. Wa Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf irtadda fi zamani Umar wa mata 'ala riddah. Dan juga Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf dia murtad di zaman Umar Khattab dan meninggal di atas kemurtadan. Was sahabatu adadun katsir. Sahabat itu jumlahnya banyak sekali wala yumkinu jazm fi hasrihim. Enggak mungkin nah membatasi dengan nama enggak mungkin memastikan dengan pembatasannya. Maksudnya enggak mungkin memastikan batasan mereka. Berapa jumlahnya? Ala wajhi tahdid. Dibatasi enggak mungkin. Banyak sekali. Lakin qila ala wajhi takrib. Perhatikan baik-baik ini akan tetapi diungkapkan dalam bentuk hanya untuk perkiraan saja, dalam bentuk perkiraan berapa jumlahnya? Ini perhatian baik-baik Annahum yablughuna mi'atan wa arba'ata asyar alfan. Mereka mencapai 114 ribu. 114 ribu. Ingat-ingat itu ya. Ini hanya perkiraan saja. Wa illa kemungkinan besar lebih dari itu. Cuman diperkirakan annahum yablughuna mi'atan wa arba'atam ashar alfan. Mereka mencapai 114 ribu. Maafkan saya. Nah, nasallahu salamat afiyah insyaAllah ta'ala mengenai keadaan sahabat atau yang lainnya pada pertemuan yang akan datang Bismillah subhanahu wa ta'ala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la